Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini marilah mengawali taklim pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan mudahnya kita di dunia menuntut ilmu nanti juga kelak akan dimudahkan oleh Allah masuk ke surganya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat ya dan keluarga dan sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari akhir nanti. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji Mudah-mudahan pada sore hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Setelah dapat ilmu bisa mudah diamalkan oleh kita bersama. Ngajinya tidak susah-susah, insya Allah ini amalan yang mudah. Tergantung nanti kita diberi kemudahan oleh Allah atau tidak untuk ngamalin ini. Tema kita Tadi sebelum saya berangkat Saya sempat ditelepon sama Hisbah Suruh Coba bersama-sama kita Mengkaji Memurajaah kembali Tentang At-tahdir Minas sihri wal kahana Ya Mewaspadai tentang sihir dan perdukun perdukunan. Yang ini biasanya sudah sering dibahas, bahkan ini yang berapa kalinya ya sudah pernah dibahas. Oleh karena itu nanti saya tidak akan bahas lebar tentang ini. Tapi ini sebagai mukadimah saja. Ketahuilah bahwasanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidaklah diutus ar-rusul tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kecuali Allah Subhanahu wa taala ya dengan tujuan adalah dakwah, mengajak kepada khair, mengajak kepada kebaikan kebaikan. Oleh karena itu inilah yang disebut dengan syairah atau tentang yang disebut al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Oleh karena itu di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata-kata ya al-amru bil ma'ruf daripada al-iman. Ibu kalau bisa dilihat dalam Al-Qur'an nanti bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 110. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaklah ada sekelompok atau di antara kalian orang-orang yang ya kuntum khaira ummatin engkau adalah kamu sekalian adalah khaira ummah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau sekalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Baru disebutkan waktu minuna billah dan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar sebelum apa? Eh, se, eh, didahului dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al ulama ya para ulama menyebutkan bahwasannya ini menunjukkan bahwasanya pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Penting sekali. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman itu adalah pokok. Betul Iman itu pokok. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan dalam sebuah kitab beliau tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik daripada al-iman. Daripada apa bu? Iman. Jadi iman itu nomor satu. Oleh karena itu di bab-bab awal Imam Bukhari juga menyebutkan masalah iman. Setelah masalah niat, masalah ini disebut juga masalah iman di awal-awal kita beliau. Karena apa? Iman itu adalah fondasi. Fondasi untuk membangun ibadah-ibadah yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-amru bil ma'ruf daripada babu Al-iman. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wal mu'minuna wal mu'minat dan orang laki-laki yang beriman dan orang laki orang ya wanita yang beriman sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mereka mengajak kepada yang ma'ruf mencegah daripada yang munkar. wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat mereka mendirikan sholat dan membayar zakat maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai apa, Bu? Memulai amar ma'ruf nahi mungkar terlebih dahulu daripada apa? Salat sama bayar zakat. Allah Subhanahu wa taala dahulukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar daripada bayar zakat, daripada salat Sebagaimana kita tahu amalan sholat itu juga ya, amalan yang sangat luar biasa, luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini mendahulukan amar makruh. Kalau ulama dikatakan oleh sebagian ulama maka ini juga menunjukkan tentang fadilah daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyi dan perlu ketahui bahwasanya al-aslu fil amr al-ma'ruf ya sesuatu yang mendasar daripada al-ma'ruf atau kebaikan itu adalah apa? At-tauhid. Perkara ma'ruf atau kebaikan yang perlu pertama kali untuk kita ajak adalah masalah apa, Bu? Masalah tauhid. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, ya, ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kemungkaran yang paling harus kita ingkari pertama kali adalah masalah apa? Syirik. Kesirik, kesirikan ini pertama kali yang harus di dihindari atau diingkari. Ini oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit yang namanya penyakit syirik. Penyakit menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini nanti ibu bisa baca mudah-mudahan yang sudah ngaji jauh dari penyakit yang namanya syirik. Yang masih bisanya berada di masyarakat masalah sihir masalah iri masalah dengki itu masih suka merajalela betul bu yang satu usahanya lancar saya usaha kok susah banget pergi kemana berdukun di ini di sihir apa nanti dia mati nanti supaya mati atau usahanya nggak ada pada penjual datang kira-kira yang hadir masih ada yang keyakinan seperti itu bu nggak alhamdulillah ibu mas mau apa jodohin anak sudah mau ini ya yang biasanya ini yang terkenal di masyarakat juga apa cinta ditolak dukun bertindak <laughs> awas ya anak saya nggak laku awas nanti ya dukun saya bertindak ini yang masya Allah oleh karena itu masya Allah kita mulai dulu dari keluarga kita jauhkan dari penyakit yang namanya suka sihir suka mensihir atau masih punya kepercayaan seperti itu Amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak susah disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man ro'aminkum mungkaron fal yuhayir biyati fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati wa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman wa dhalika ad'aful iman Barang siapa melihat di antara kalian kemungkaran, yughayyir biyadihi. Kata Rasulullah supaya dirubah atau diingkari dengan apa bu? Tangannya. Ya, ini orang-orang yang punya kekuasaan, polisi, ya, yang punya ya kepemimpinan atau kekuasaan. Jadi biadihi ini tidak dibebankan kepada setiap orang. Kalau nggak bisa, fabilisanihi dengan apa bu? Dengan lisan, dinasehati. Ibu itu, ada lihat anak kok nggak sholat, nasihati, nasihati. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholat, wastabir alaiha. Perintahlah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat wastabir alinya dan bersabarlah dalam perintah sholat itu. Baru kalau nggak bisa, fa'ilam yastati jastati biqalbihi. Dengan apa bu? Dengan hati. Wadhalika ad'aful iman. Itu adalah salah satu apa? Lemah, iman yang paling lemah jadi ingkari dengan kolb itu juga kadang-kadang dipahami lain oleh oleh apa? Oleh sebagian dai, sebagian masyarakat juga. Yang penting saya itu apa? Sudah hatinya saya mengingkari. Tapi dia masih nongkrong saja di situ. Ini namanya nggak mengingkari dengan hati. Kalau ya. mengingkari dengan hati itu adalah apa? Mengingkari dengan hati adalah hati kita benci kepada perbuatan mungkar tersebut dan kita menjauh dari kemungkaran tersebut. Ini yang dimaksud dengan wabiqalbihi mengingkari kemungkaran dengan ha, hati. Jadi jangan sampai oh, hati saya ingkar tapi masih duduk di situ. Gitu biasanya ada orang rumpi, ada orang rumpi. Biasanya yang suka ngerumpi bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. <laughs> Kalau tahu orang hibah, ngomongin anak, ngomongin ini, ngomong itu. Kalau ibu bisa dengan biasanya ada di rumah orang gitu ya. Itu kalau gitu, yang punya rumah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya mengingkari itu. Jangan. Jangan menghibah. Jangan ngomongin orang. Kalau nggak bisa dengan lesan, hehehe hibah hibah hibah hibah. Kalau nggak bisa, babi kalbihi. Artinya dia dengan hati ah saya nggak benci sekali untuk ngomongin orang. Tapi jangan nongkrong di situ, jauh pergi dari orang yang lagi ngomongin orang itu. Jelas bu? Jelas. Ini yang namanya mengingkari sesuatu dengan ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan dibagi ada CD, ada buku ya nanti dibaca sendiri. Saya nggak akan ngulas ini secara panjang lebar. Kalau kita nggak kena sihir, kalau kita nggak apa melakukan perbuatan sihir, naudzubillah waliyadzubillah. Karena disebutkan hadnya orang atau hadus sahir hadnya hukumannya orang yang tukang sihir itu adalah dipenggal kepalanya artinya harus siapa? dibun bunuh tapi yang bunuh bukan sembarang orang waliul amr ya yang punya kekuasaan tidak kemudian ada tukang sihir nanti jika Bandungan dipenjara pakai nanti masuk masalah ini Bukan seperti itu. Yang punya kekuasaan adalah apa? Waliul amr, yang punya kekuasaan atas. Nah, yang perlu kita waspadai kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita lalai. Ibu pengajian kena sihir. Ya, naudzubillahi min Maka di sini ada sebab-sebab yang luar biasa. Apa sebab-sebab seseorang itu bisa terkena sihir? Ya, yang pertama adalah al-ghaflatu an dzikrillah. Lalai dari zikir kepada Allah. Sebelum ngaji udah pada zikir, Bu? Alhamdulillah. Satu itu sebab kita terkena sihir adalah al-ghaflatu an dzikrillah. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah atharu syaitonir rajim 'alal insan. Pengaruh syaitan. Pengaruh apa, Bu? Syaitan. Maka yuwaswis biasanya di yuwaswis itu dibisik-bisiki oleh setan. Yang ketiga, julasa usui. Sebab-sebab kena sihir itu yang ketiga adalah dia bergaul dengan teman yang buruk atau yang jelek. Kemudian yang keempat adalah menyandarkan perkaranya kepada masalah sihir menyandarkan sebagian banyak perkaranya itu kepada sihir atau penyakit-penyakitnya itu kepada sihir. Kemudian adanya pembantu ya, pembantu laki-laki atau perempuan yang tidak baik. Ini sebab-sebab karena sihir. Jadi insya Allah kalau kita tanggulang ini semua al ghaflatu an dzikrillah. Kalau orang lalai dari mengingat Allah itu bisa kena sihir. Berarti lawannya harus apa, Bu? Jangan lupa berzikir kepada Allah. Kemudian pengaruh seton, pengaruh seton. Makanya juga ini kembalinya kepada zikir semua julasa usu teman yang buruk maka disebutkan dalam sebuah hadis perumpamaan teman yang baik itu ibarat apa bu perumpamaan teman yang baik apa seperti penjual minyak wangi ibu kalau ada jualan minyak wangi masya Allah walaupun nggak beli semuanya dicobain Mau pilih yang mana? Anggaplah nanti aja lagi bokeh. <laughs> semua rasa sudah dicobain semua. Ini kalau berteman dengan orang yang baik atau teman yang baik, ibaratnya apa? Seperti penjual minyak wangi. Jadi wangi terus, walaupun nggak beli itu wangi. Tapi kalau berteman dengan teman yang buruk, ibaratnya apa bu? ibarat kita berteman dengan pandai besi. Minimal apa? Bau yang tidak sedap. Yang lebih parah adalah bajunya bisa terbakar. Ini kalau berteman dengan teman yang buruk. Oleh karena itu kalau bisa cari teman sebaik-baiknya. Bikin rumah yang lingkungannya lingkungan bagus, islami. Tangganya bagus, dekat masjid, ya cari istri-istri yang soleha cari suami sula, suami yang soleh itu bagi, masuk kepada itu hadis itu kemudian diantaranya juga menyandarkan urusannya ya ada penyakit ada apa di nisbatkan kepada sihir apa ke, ke sihir jadi ada pernah sedikit ya apa ini mesti sihir ini apa apa sihir jadi mencari obatnya itu dengan cara yang tidak benar juga. Kemudian ini juga hati-hati juga istiqdamul amalatu wal khadamil wal khadimah. Itu juga kali ini Masya Allah kalau ada pembantu, ada pembantu laki-laki dan perempuan itu juga berbahaya juga harus hati-hati makanya kalau cari pembantu ibu kepengen cari pembantu masa Allah harus cek teliti yang baik saya pernah lihat itu ada orang mau ke Saudi kerja jadi TKW itu ternyata di majikannya pun teliti di tasnya sampai di buka semua jangan-jangan ada jimat di dalamnya jadi orang Arab Saudi itu juga khawatir kalau terima TKW, TKW-nya itu pinter nyihir. Maka itu diperiksa betul-betul itu. Ya. Jadi nggak boleh bawa apa ada jimat-jimat atau buhul-buhul. Itu hati-hati sekali. Makanya Masya Allah ketika ada daripada istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dicariin pembantu cukup ketika mau tidur baca apa bu? Baca apa? Ya, berapa kali? 33 itu lebih baik daripada ini. <laughs> Tapi kita mau oh, repot, ini repot. Ya, makanya harus kalau mau terpaksa butuh sekali pembantu maka harus hati hati-hati. <coughs> Karena nanti bisa masalah kalau ibu lihat ada pembantu bunuh anak majikan. Ada nggak? Ada. Makanya kalau nggak benar-benar itu ya repot. Kalau pembantu rata-rata misalnya pendidikannya di bawah atau nggak sekolah. Ini sangat mudah sekali untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, saya lebih fokuskan pembahasan kali ini adalah menjaga diri Kau an dzikrillah adalah apa? Kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faktor pendorong terjadinya sihir pada kita. Kita mudah terkena sihir kalau kita lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu solusinya kenapa? Solusinya ya. Solusi untuk menjaga diri dari sihir di sini nanti disebutkan dalam halaman eh, tiga eh, halaman 6 nomor 3 nanti membentengi diri dengan membaca dikir dan doa-doa yang disyariatkan seperti membaca dikir selepas sholat dikir pagi dan dikir petang serta selalu mengerjakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan kasih satu amalan saja yaitu tentang keutamaan suratul ikhlas keutamaan suratul ikhlas ini biar ini suratul ikhlas ini gampang diamalkan insya Allah dan amalnya itu luar biasa yang pertama dari keutamaan suratul ikhlas annaha ta'dilu thuluthil Qur'an Kul huwallahu ahad pada apa semua bu apa Berapa ayat? Berapa ayat? Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma ada empat ayat saja. Yang pertama kata Nabi saw Alaihi Wasallam dari keutamaan suratul Ikhlas, annaha ta'dilu thulutil Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas Kul wallahu ahad ila akhirih itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kul wallahu ahad sama saja berapa Bu? Sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau ibu baca kul wallahu ahad tiga kali sama saja baca Quran seluruh seluruhnya. Itu bacanya cuma kul wallahu ahad, Allahu somad tiga kali sama saja baca Quran satu Quran. Hebat nggak bu? Maka ketika sahabat ini disebutkan dalam sebuah hadis, mari kita sholat. Mengapa engkau tidak sholat dengan sepertiga Al-Quran? Siap-siaplah kita akan sholat dengan bacaan yang nilainya ini sepertiga Al-Quran. Siap-siaplah. Nabi mengatakan kepada para sahabat. Sahabat pada siap-siap. Eh ketika Masya Allah para sahabat menduga bahwasanya Nabi ini akan baca surat yang sangat panjang. Eh tiba-tiba ketika takbir baca Fatihah yang dibaca apa? Kul huwallahu ahad. Oh. Setelah salam pada ngomong, "Eh Nabi, kenapa Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya suratul ikhlas adalah sama dengan sepertigaan Quran. Oh kalau begitu kita nggak usah baca Quran aja Pak Ustaz. Bacanya kul saja tiga kali, tiga kali. Ya bukan seperti itu. Qurannya tetap dibaca, Kul huwallahu ahad atau suratul ikhlas dibaca pada momen-momen yang diajarkan oleh Nabi. Kapan saja kita disunahkan untuk membaca suratul ikhlas? Nanti yang insya Allah akan dijelaskan. Yang kedua keutamaan surat Al-Ikhlas Barang siapa mencintai surat Al-Ikhlas Dia akan masuk surga senang sama surat ikhlas insya Allah dia masuk surga pengen masuk surga bu pengen senang sama apa kul huwallahu ahad wah mudah banget ya tapi jangan sampai ibu baca sholat dengan kul huwallahu ahad niatnya karena cepat mau ngangkatin jemuran ini beda. Saya baca dulu karena apa? Oh, lagi mau hujan nih ngangatin jemuran. Tapi ada sahabat yang luar biasa. Sholat dia senangnya bacanya kul huwallahu ahad surata, kul huwallahu ahad surata. Dilaporkan sama Nabi saw. alaihi wasallam. Ini Nabi tidak seseorang bacanya kulhu terus. Dibagi sama Nabi. Kenapa? Apa yang mendorong Anda? Kenapa setiap sholat Anda membaca kul huwallahu ahad? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang hal itu. Sahabat tersebut menjawab, saya membacanya karena saya cinta kepada kul huwallahu ahad. Dengan sebab cintanya kamu kepada kul huwallahu ahad, maka bagimu surga. Subhanallah. Jadi kalau ibu sholat baca kul huwallah itu jangan sampai niatnya itu cepat mau ngangkat semura, cepat karena ditunggu orang mau kondangan. Masa mau kondangan tadi bacanya kul huwallahu ahad, bukan. Tapi karena kita cinta kepada kul huwallahu ahad. Yang ketiga, man qalaha asru marrat banallahu qasuran fil jannah barang siapa yang membacanya sepuluh kali Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Kalau kita di dunia mau bikin rumah, modalnya harus berapa juta, Bu? Modalnya berapa? Berjuta-juta. Ada sekadari, benar, Bu? Kalau kita mau bikin rumah yang bagus, tentu harus membutuhkan modal yang sangat banyak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang membaca Kul huwallahu ahad asru marratin sepuluh kali maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Subhanallah, sebuah sebuah istana di surga. Pasur, ini baca kul huwallahu ahad. ini bisa dicicil pagi baca setelah sholat subuh baca berapa bu? Tiga kali. Habis subuh suka baca kul huwallahu ahad nggak? Apa langsung suci beras? <laughs> gitu. Nanti ini Masya Allah kita seringan setelah ngaji Mudah-mudahan mari kita amalkan bersama-sama Setelah sholat subuh Berapa kali? Tiga kali Setiap nanti maghrib maghrib juga baca berapa kali maghrib tiga kali setelah sholat sholat luhur berapa setelah sholat duhur satu kali sholat asar satu kali isya satu kali itu udah berapa tuh tiga sama tiga sudah enam tuh delapan sembilan kurang satu lagi mau berangkat ngaji kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lagi nunggu angkot kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad biasakan ya, ketika ngaji ini mau berangkat ngaji juga sambil naik motor kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad ya ini baca 10 dibangunkan satu istana di surga. Baca 20 dua istana di surga. Dan Allah lebih luas dan lebih luas lagi. Ini fadilahnya daripada Kul huwallahu ahad. Makanya ayat-ayat ini luar biasa. Yang keempat, keutamaannya ketika dibaca pada sore tiga kali pagi tiga kali maka itu cukup dari segala sesuatu ibu kok kayak ngerasa kurang terus hidupnya dikasih seratus ribu kurang sepuluh ribu apalagi apalagi nggak dikasih kurang coba kita baca kulhu allahu ahad apa tidak Insya Allah ketika kita baca Kul huwallahu ahad Ini dicukupkan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah cukupkan rizkinya Cukupkan keamanannya Cukupkan segala-galanya Dan termasuk keamanan juga dicukupkan Insya Allah kalau pagi kita membaca Kul huwallah tiga kali Sore kul huwallah tiga kali Insya Allah ada orang yang mau nyihir Tidak bisa karena apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke lima di dalam surat Al-Ikhlas itu ada dua nama Allah yang A'zam, yang agung. Ada dua nama yang agung. Kira-kira kalimat apa bu nama Allah di surat Al-Ikhlas itu yang agung? Yang pertama ahad, mumtaz pintar. Yang kedua as-somad pintar ya. Yang pertama adalah ahad, yang kedua adalah somad, as Yang pertama ahad, yang pertama adalah somad. Ini ini luar biasa nama nggak ada yang namanya al-wahid, itnen, satu dua tapi nggak ada ahad dua itu nggak ada tapi wahidun satu isnani dua isnan dua nggak dimulai dengan ahad itnan tidak ini luar biasa kemudian yang kedua adalah as-somad as-somad Allah subhanahu wa ta'ala tempat ber, bergantung makanya as ini suatu hal yang luar biasa nama yang sangat agung dalam asomat ini. Makanya makna asomat ini adalah yang pertama adalah la yalid wal Lam yalid walam yulad. Makna somat itu adalah lam yalid walam yulad. Jadi makna yang pertama makna somat itu adalah lam yalid walam yulad. Makna yang kedua bahwasanya asomat adalah la yahtaju ilal makhluk tidak butuh kepada makhluk itu asoman Allah kira-kira butuh sama makhluk nggak bu nggak butuh maka kalau Allah subhanahu wa taala jadi artinya beranak cuma punya nafsu orang kalau punya nafsu itu berarti kekurangan tapi Allah subhanahu wa taala nggak punya nafsu nafsu untuk beristri sehingga nggak punya anak. Kalau punya anak harus punya istri. Ya. Maka lam yalid juga, Kalau seseorang itu sudah beranak itu menandakan ke kelemahan dia. Karena kalau orang kira-kira kalau menikah rata-rata kepengen punya anak nggak bu? Pengen. Supaya apa? Supaya ntar kalau sudah lemah sudah itu ada yang ban bantu. Tapi Allah itu nggak butuh itu. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak butuh itu. Lam yalid wa lam yulad. Yang kedua, la yahtaju ila al Tidak tidak butuh kepada makhluk. Beda dengan manusia, selalu butuhkan kepada yang lain. Oleh karena itu malaikat itu pun termasuk ini yang makhluk yang tidak punya rongga. Makanya malaikat itu makan nggak bu? Makan makan ya? Malaikat itu nggak makan karena nggak punya rongga. Cuma kerjanya apa? Tasbih saja. Itu malaikat. Nah nggak punya rongga. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala diantaranya namanya adalah As-Somad. Ya, makanya inilah ya perbedaan antara bahwasanya yajid dengan Yulad perbedaan jadi Kalau jadi berarti apa bu? Nggak punya anak. Kalau yulad tidak diperanakan artinya nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi saya punya tebakan ini siapa tahu yang ada yang bisa jawab. Ada ibu ya, tapi nggak punya anak. Siapa bu kira-kira? Punya anak Siti Maria punya. um ibu, um ya, um tapi nggak punya anak. Apa? Ada yang bisa jawab? Iya. Umul Kuro. <laughs> Jawabannya apa? Umul Kuro. Umul Kuro di mana? Umul Kuro di mana? Nama Suba ini juga nggak punya anak. Punya anak nggak melurok di sana ya, Saudi Arabia. Nama sebuah tempat Umul Kuro. <laughs> yang kedua, Bang, ada juga Umul kita, Umul Umul kita Umul kita punya anak? Enggak. Al-Fatihah, suratul Fatihah disebut Umul Umul kita Itu enggak punya anak yang yulad nggak punya bapak nggak punya ibu ada nggak um, um yang nggak punya anak nggak punya eh, nggak eh, punya bapak punya ibu nggak punya ibu ada nggak ini paling mudah jawabannya nggak punya bapak nggak punya ibu tapi um um Siti Hawa um Muntas, pintar sekali ya <laughs> gitu ya Siti Hawa itu nggak punya ini bedanya antara yalid dengan yulad yalid dengan apa yulad ini salah salah satu namanya. Ini. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang pertama dalam surat Al Al-Ikhlas disebutkan bahwasanya Qul huwallahu ahad. Ahad yang dimaksud ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahad yang kedua, walam yakullahu kufuan ahad. Maksudnya siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ahad yang kedua itu diakhirkan? Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu harus di nomor terakhirkan. Tapi kalau masalah Allah harus nomor satu. Ini ini faedah daripada kenapa ahadnya diakhirkan. Gitu. Kemudian yang keenam ya. Surat Al-Ikhlas ini dibaca pada sebagian besar hari dan apa? siang dan malam. Siang dan malam. Jadi kul huwallahu ahad ini masyaallah Allah dikir pagi dibaca tiga kali, sore dibaca tiga kali. Kalau ibu mau sholat sunnah qoblal fajar, qobla subuh gitu ya, sebelum subuh, itu juga yang dibaca kalau sunnah apa bu? Yang rokaat pertama baca apa? kul ya ayyuhal kafirun yang kedua kul huwallahu ahad kemudian dibaca juga kalau ibu sholat malam terakhir sholat witir yang tiga rakaat rakaat pertama setelah al-fatihah baca apa sabihisma yang kedua kul ya ayyuhal kafirun yang ketiga kul huwallahu ahad boleh juga ibu baca kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin jadi satu itu pada rakaat yang ketiga Terus kalau ibu haji sholat di makam Ibrahim yang sudah pernah haji, kalau sholat di makam Ibrahim itu yang nyunnah, yang sunnah juga bacanya rakaat pertama apa? Kuliah ya ayyul tafirun yang kedua kulhuallahu ahad Mau tidur sunnah juga Ibu kalau mau tidur supaya dijaga Ini baca kulhuallahu huwallahu ahad Kul a'udhu birabil falak Kul a'udhu birabil nas sambil di ini ini tuh kalau mau tidur wudhu dulu Ini saat diajarkan sama Nabi niup tapi sambil agak meludah tapi jangan banyak banyak <laughs> jadi itu saya contohkan gitu jadi ada sedikit tapi tidak ini jadi bukan tiup saja tapi jadi agak sedikit bukan ludahnya banyak kemudian sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia apa diusapkan ke kepala muka dan bagiannya kan di depan depannya ini ya nah, ini masya Allah tabarukan kepada <clears throat> baca surah al-ikhlas ini dibaca ini dan juga masya Allah luar biasa ini kul wahad bisa buat rukyah juga dibaca untuk perlindungan juga ya ini juga surat yang saya baca kemudian yang terakhir disebut suratul ikhlas suratul ikhlas. Ini disebut surat ikhlas. Karena di isu isinya ikhlas semua. Ya. Di sini tidak disebutkan di Allah tidak menyebutkan tentang al-ikhlas itu tidak, tapi namanya surat ikhlas, ya. Ini. Jadi ini dari sekian banyak daripada keutamaan suratul ikhlas eh, mudah-mudahan dapat kita amalkan baca 10 aja mau dibangun apa bu? istana besok di surga apalagi kita baca banyak dan mudah-mudahan ini juga bisa melindungi daripada sihir ya sihir asihab dan pertukunan yang masih suka merajalela juga di sebagian masyarakat kita kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit syirik الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعيم الحمد يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kita tutup dengan doa kifatul majlis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.